Tetapi ada huruf hatta di situ. Ada huruf hatta yang menunjukkan perkecualian hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan dengan kata lain dengan syarat dengan syarat sebagian kaum muslimin tidak membinasakan kaum muslimin yang lain wa yasbi ba'duhum ba'dan sebagian kaum muslimin menawan, menyerang kaum muslimin yang lain. Jika ini terjadi, maka mm, kalian akan dikuasai oleh musuh. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, hari-hari yang lalu, seabad dua abad yang lalu, di mana kaum muslimin dikuasai oleh para penjajah, diakibatkan karena sesama kita berperang sesama kita menyerang diakibatkan oleh manhaj yang berbeda. Maka persatuan kaum muslimin sekali lagi hanya akan bisa dicapai dengan persatuan manhaj. Ketika kaum muslimin terjadi perselisihan, entah masalah harta, entah masalah kekuasaan, tetapi dengan manhaj yang sama, maka perselisihan itu tidak berlangsung lama. Mana contoh? Perselisihan beberapa sahabat, perselisihan antar para sahabat, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Perselisihan antara dua kelompok sahabat ini bukan perselisihan manhaj, bukan perselisihan akidah. Baik kelompok Ali dan kelompok Muawiyah sama-sama bermanhaj salaf sama-sama berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Pertentangan antara dua kelompok sahabat ini karena sesuatu yang bukan manhaj, yang di luar manhaj, yang di luar akidah. Maka bagaimana keadaannya? Selesai. Perselisihan antara dua kelompok sahabat ini selesai dengan uh, eh, dibayatnya Muawiyah, diserahkannya kekhalifahan, oleh Hasan. Oleh Hasan. Ini persis sesuai dengan sabda Nabi ketika beliau menggendong Hasan, waktu itu Hasan cucu Nabi masih anak-anak, bahwa anakku ini sayyid dan dia akan menjadi pendamai dua kelompok kaum Muslimi. Surah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dengan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, maka kaum muslimin bersatu kembali. Jadi perselisihan di antara sahabat selesai dalam waktu yang tidak lama. Tidak seperti hari ini. Perselisihan antara kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah dan seterusnya terus berlangsung dari awal munculnya Khawarij sampai hari ini. Dari awal munculnya Mu'tazilah sampai hari ini. Dari awal munculnya Qadariyah sampai hari ini. Di, dari awal munculnya Ahmadiyah sampai hari ini. Dan begitu seterusnya. Maka setiap kali muncul satu kelompok di muka bumi ini, satu firqah di muka bumi ini, aliran sesat di muka bumi ini mengatasnamakan Islam, maka terus ada. Terus ada. Ah, apa yang bisa menghilangkannya? Manhaj. Dengan manhaj yang hak, dengan manhaj yang benar, insya Allah. Adapun kekuasaan, tidak. Kekuasaan mungkin hilang, dilibas oleh kekuasaan hari itu. Tapi kemudian muncul lagi. Muncul lagi. Tapi jika yang menyatukan itu adalah manhaj, kembali kepada manhaj yang benar, insya Allah Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذه هي الحكمة من تقديم قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد فصارت إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مقيدة ada hikmah di balik uh, ucapan Allah, "Idza qadaitu qada'an." Apabila aku menentukan satu ketentuan, fa innahu la yurad, maka tidak ada tidak akan bisa tertolak. Jika telah jika aku telah menentukan satu ketentuan bahwa kaum muslimin akan begini, kaum muslimin akan pecah menjadi 73 golongan, kaum muslimin tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa membatalkannya, pasti terjadi. Fasarat ijabatullahi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muqayyadatan. Oleh karena itu doa Nabi untuk doa Nabi agar umatnya tidak dibinasakan oleh musuh sebagaimana yang tadi kita bahas itu muqayyad. Muqayyad uh, terkait artinya ada syaratnya. Ya. Yeah. Bahwa kaum muslimin ini betul tidak akan dikuasai oleh musuh dengan syarat kaum muslimin ini satu sama lain tidak saling menyerang, satu sama lain tidak saling memusuhi, memerangi dan seterusnya. Wa min ni'matillahi anna hadhihi al-ummata lan tahlika bi sanatin bi 'amatin abadan. Di antara nikmat Allah bahwa umat ini, umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak binasa dan tidak pernah akan binasa secara keseluruhan. Sebagaimana binasanya kaum 'ad ditimpa dengan azab dari Allah habis, kaum Samud habis. Adapun kaum muslimin ini dijamin insyaallah taala tidak tidak akan habis bisanatin bi'amatin فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يهلك وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون maka siapapun yang beragama dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama Islam kaum muslimin maka mereka tidak akan binasa secara keseluruhan. Jika satu kaum di satu negeri muslim binasa, maka kaum yang lain di negeri muslim yang lain tidak binasa. Ya, tidak mungkin seluruhnya binasa berbarengan kemudian habis kaum muslimin tidak kecuali uh, di akhir zaman yaitu di saat dimana uh, eh, Allah mencabut iman dari seluruh hambanya. Ini tentu pasti terjadi. Ya. Sebab jika terjadi tidak akan kiamat. Jika itu tidak terjadi, tentu tidak ada tidak akan kiamat, karena hari kiamat terjadi pada sirorunna seburuk-buruk manusia. Di mana la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Berarti sudah tidak ada iman, bahkan tulisan Al-Qur'an hilang. Al-Qur'an akan hilang dari dada manusia dan dari tulisan Jadi tidak ada satupun manusia yang ingat lafaz Al-Quran walaupun sekedar bismillah. Bismillah saja tidak ada yang tahu. Dan di tulisan juga sudah tidak ada. Itu akan terjadi zaman seperti itu dan setelah itu terjadilah yaumus sa'ah. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا wa yasbi ba'duhum jika sekelompok kaum muslimin membunuh kaum muslimin yang lain memerangi menawan kaum muslimin yang lain fa innahu yusallatu alaihim aduwan min siwa anfusihim maka dalam keadaan seperti itu Allah akan memberikan kekuasaan kepada para musuh non muslim untuk menguasai kaum muslimin sebagaimana yang terjadi hari ini seabad, dua abad, tiga abad yang lalu ya dan nanti akan dibawakan disinggung sedikit oleh beliau bagaimana keadaan kaum muslimin di uh, abad ke-6 menjelang abad ke-7 ya di mana kaum muslimin porak-poranda ya diserang oleh pasukan Mongol Tatar Wa hadha huwal waqi' Ini yang terjadi, waqi'. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة Inilah umat Islam ketika mereka bersatu dalam satu manhaj, satu akidah, saling tolong menolong dalam kebenaran, tidak tolong menolong dalam kebatilan, bersatu tolong menolong tapi dalam kebatilan percuma. Sebagaimana hari ini, sebagian kaum muslimin hari ini tolong menolong tapi bukan dalam al-haq tapi dalam al-batil. Mereka tolong menolong dalam berbuat bid'ah, mereka tolong menolong dalam berbuat syirik. Maka yang terjadi kaum muslimin tidak kuat malah melemah. Kanat ummatan muhibatan maka akan menjadi umat yang hebat, umat yang ditakuti. Ketika kaum muslimin bersatu dalam manhaj yang hak, sebagai contohnya yaitu para sahabat. Eh, Romawi dan Persi eh, takut menghadapi para sahabat. Gemetar mendengar nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid, Umar bin Abdul Aziz. Mereka ketakutan mendengar nama-nama seperti ketika kaum muslimin bersatu dalam manhat yang hak. Walamma tafarraqat tapi tatkala mereka berselisih, bercerai-berai, wasara ba'duhum yuhliku ba'dan satu sama lain saling membinasakan, wasbi ba'duhum ba'dan saling menawan, saling menyerang, saling memerangi, sallatallahu alaihim aduwan min siwa anfusihim maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada para musuh. Kan yang memberi, yang bikin Amerika menang kuasa hebat siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Apa kita bilang Yesus? Apa kita bilang ada Tuhan lain selain Allah? Tentu tidak. Allah Rabbul Alamin. Tentu kita yakin. Yang membuat Amerika kuat siapa Allah. Yang membuat Amerika menang siapa Allah. Yang membuat Yahudi Nasrani hari ini jaya kaya raya siapa Allah. Yang membuat kaum muslimin miskin lemah siapa Allah. Karena Allah yang e, berbuat terhadap segala hal di muka bumi ini. Kenapa? Allah bukannya memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin, malah kepada Amerika, Jepang, dan seterusnya. Eh, ini jawabannya. Allah membuat satu sunnah. Allah membuat satu ketentuan. Jika ketentuan itu sudah dikehendaki oleh Allah, la yurad. Tidak akan bisa ditolak. Tidak akan bisa dirubah ya wa a'dhamu man sulita alaihim fi ma a'lam at-tatar ya kekuasaan musuh yang paling besar sepengetahuan saya kata beliau yang diberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kaum muslimin adalah Tatar pasukan Tatar Mongol terutama yang dipimpin oleh Hulagukan. Ya. Awalnya Genghis Khan dan seterusnya Khan, mereka menyerang kaum muslimin di Baghdad. Luar biasa. Keadaan ini luar biasa. Ya. Apa yang terjadi di Bosnia misalnya, nggak ada papanya. Ya, tidak ada apa-apanya apa yang terjadi di Bosnia, di mana kaum muslimin dibantai oleh Serbia, uh, mungkin puluhan kali lipat dari itu mungkin ratusan kali lipat. Ya. Antum bisa baca di kitab-kitab tarikh ya, Bidayah wa Nihayah misalnya, Al-Kamil misalnya, ya. Faqad sullitu al muslimina taslitan la nadhira lahu. Kaum muslimin uh, dikuasai oleh Tatar, dikalahkan oleh uh, pasukan Mongol ini luar biasa tidak ada bandingannya. Kekalahan kaum muslimin yang luar biasa. Fayuqal sampai para ahli sejarah menulis Innahum qatalu fi Baghdad wahdaha Mereka menyerang Baghdad saja Ini baru Baghdad Belum yang di Irak Kufah dan lain-lain Kan negeri-negeri kaum muslimin diserang oleh pasukan Tatar ini. Salah satu penulis menulis tentang Baghdad saja. Ya, yang lainnya belum ditulis tentang Baghdad. Ini yang paling besar tentunya. Akthara min khamsi mi'ati alim fi yaumin wahid dalam satu hari 500 uh, eh, ribu orang alim dibunuh 500 ribu kaum muslimin dibantai dalam satu hari lebih aksar lebih ya yeah. tentu pembantaian itu uh, tidak hanya sehari berhari-hari nah, ini dalam sehari pertama lebih dari uh, eh, 500 ribu ya yeah. wahada syai'un azim ini adalah sesuatu yang azim. Ya, sesuatu yang azim, yang sangat besar. Wa qatalu al-khalifah, mereka membunuh khalifah. Bahkan di bidayah itu hampir eh, mencapai satu juta. Ya, yang ditulis oleh para aima. Wajah al-kutub al-islamiyata jasran al nahri dan mereka menjadikan eh, kitab-kitab uh, Islam, buku-buku Islam sebagai jembatan di sungai Dajjal. Kita tahu bagaimana kaum muslimin hari itu dan dari awal uh, kaum muslimin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in kan menulis. Menulis berbagai macam kitab. Menulis. Dan ditulis, disimpan di perpustakaan-perpustakaan. Ya. Uh, dibuang dibuang di sungai Dajlah. Ya, dan dijadikan jembatan. Jasran. Ya, saking banyaknya kitab-kitab itu. Kita tahu Baghdad eh, kota ilmu. Banyak ulama yang hidup di Baghdad, meninggal di Baghdad. Ya. Imam Syafi'i pernah ke Baghdad, Imam Ahmad memang di situ di Baghdad. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi banyak sekali ulama-ulama yang hidup di Baghdad. Maka hasil karya para ulama itu eh, banyak sekali. Dibuang di sungai Dajlah dan dibikin jembatan. Yata'unaha bi'akdamihim wa yufsidunaha. Mereka menginjak dengan telapak kaki mereka eh, kitab-kitab itu, buku-buku itu dan merusaknya. Ya, kita tahu e, antum yang baca sejarah tentu tahu bagaimana keadaan tentara Mongol ini, Tatar ini wa kanu ya'tuna ilal hawamil sebagian mereka menangkap wanita-wanita hamil wanita-wanita muslimah yang hamil wa yubkiruna butunahum mereka membedah membelah perut wanita yang hamil ini ya ini ditirukan sebagiannya oleh tentara Serbia terhadap kaum muslimin di Bosnia wa yukhrijuna auladahun mereka mengeluarkan bayi janin dari perut ibunya itu yataharrakuna amamahum bayi ini bergerak bayi ini bergerak berarti masih hidup fayaktulunahum lalu mereka bunuh hiya hayyatun tushahadu thumma tamut ya mereka menyaksikan bayi ini awalnya janin ini masih hidup kemudian mati mereka bunuh ini kedahsyatan yang luar biasa dan ini Allah timpakan kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin manhajnya sudah rusak sebagian besar kaum muslimin manhajnya telah rusak. Ya, di antaranya dari kaum falasifah, ahlul kalam, mu'tazilah dan seterusnya sebagaimana yang kita ketahui marak di Baghdad. Ya, sementara tidak tidak hidup, tidak berkibar di Mekah Madinah hari itu. Ya. Maka Al-Imam Syafi'i sengaja meninggalkan Mekah Madinah dan ke Baghdad. Dan Imam Ahmad bersyukur dengan kedatangan Al-Imam Syafi'i ke Baghdad. Dengan mengatakan, ini jauh sebelum peristiwa ini ya. Dengan mengatakan, sebelum kedatangan Al-Imam Syafi'i, kami para ahlu sunnah, pencinta sunnah, pencinta hadis, kecil. Kecil. Ya, yang besar ahlul kalam, ahlul falasifah. Mungkin seperti negeri kita ini. Ya. Yang besar, yang berkibar, ahlul kalam. Yang berkuasa, yang tampil di televisi dan seterusnya, ahlul kalam, mu'tazilah, ahlul sunnah, tidak. Ya, hari itu seperti itu di Baghdad. Bahkan terkesan diperolok-olok. Apalagi ketika ahlu sunnah membawakan hadis-hadis yang akal tidak bisa mencerna. Sampai hari ini kan masih. Ya. Syahalbani, Syahusaimin diolok-olok oleh kaum tazila ketika membawakan hadis-hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang naik turun bertemu dengan Nabi Musa tentang perintah solat yang 50 kali kemudian jadi 40 kali, 30 kali, terakhir lima kali, ini prololo. Ya. Karena memang secara akal kok begitu ya. Kok jadi apa kok naik turun seperti itu ya. Kenapa mesti minta pertimbangan kepada Nabi Musa? Ya. Belum tentang Nabi Musa yang menampar menampar malaikat maut. Kok begitu? Ya. Nabi Musa mandi telanjang dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang akal mereka tidak bisa mencerna. Lalu ditolak. Padahal Bukhari yang meriwayatkan, Muslim yang meriwayatkan. Imam-imam ahlul hadis. Nah, begitu pula yang menimpa Imam Ahmad waktu itu ketika beliau masih muda. Ya. Yeah. Ahlul kalam, ahlul falasifah jaya berkibar di Baghdad karena memang didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ah, beliau uh, dan teman-teman beliau ahlul hadis yang mempelajari sunnah kecil, sering diperolok-olok. Oleh karena itu ketika Al-Imam Syafi'i pertama kali datang ke Baghdad, ada dua tokoh ahlul kalam. Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Abu Thawr mengatakan, hari ini datang di Baghdad ini, ahlul hadith yang berbicara masalah fikih ahlul hadith ya ah, mari kita seperti biasa kita ledek ya. Ah, ngeledek Ahlul kalam itu hobinya ngeledek ahlul hadis. Hari ini barangkali uh, ada ya. Ketika ahlul alul sunnah membawakan hadis-hadis Nabi yang akal mereka tidak bisa mencerna, diledek. Oh begitu. Ya. Bahkan Allah mempunyai kedua tangan, diledek oleh mereka. Ya. Bagaimana Allah mempunyai kedua tangan dan seterusnya. Ya. Allah menginjakkan telapak kakinya ke jahanam, diledek oleh mereka Ya, hadis-hadis seperti ini. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ngeledeknya tentu tidak tidak meledek Rasul tentunya ya. Tetapi meledek ini bahwa ini bukan dari Nabi tentunya, tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu silahkan. Oh ini bukan dari Nabi karena doaib. Sanatnya begini-begini, enggak. Kalau itu berarti ahlul hadis. Kalau ahlul hadis berhadapan dengan ahlul hadis, itu ilmiah. Enggak, ini enggak sahih. Kenapa? Sanatnya begini-begini, ini munkoti. Ada salah seorang perawi yang uh, mutahim bil kadib, tertuduh dusta dan seterusnya. Ini ilmiah. Ahlul hadis dengan ahlul hadis. Ini tidak. Tanpa menyinggung sedikit pun ilmu sanat, bagaimana sanat siapa tanpa disinggung sedikit pun, langsung dikatakan aneh, Enggak masuk akal hadis ini, gitu. Ya. Jadi seolah ucapan Nabi firman Allah harus masuk di akal mereka. Padahal berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang akal kita tidak bisa mencerna. Ya, mereka tidak tolak. Kenapa? Aneh kan? Padahal sama-sama dari Allah. Apa tidak aneh? Tongkat bisa menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan, dibakar tidak mempan. Ada tujuh pemuda yang tidur selama 300 tahun. Ini semua kan aneh juga. Kenapa mereka nggak tolak? Padahal sama-sama dari Allah. Gitu. Qala al Athir fil Kamil, beliau mencontohkan salah satu tulisan ahli, ahli sejarah yaitu Ibnul Athir. Ya, sama dengan uh, Ibnu Katsir yang menulis Bidayah wan Nihayah. Nah, ini Ibnu al Athir yang menulis Al Kamil. Ya, di kitab-kitab seperti ini ditemukan uh, bahwa Maulid Nabi bukan dari Salahuddin Al-Ayyubi juga di kitab-kitab tarikh seperti ini. Kitab tarikh yang bersanat, ya. kitab tarikh yang bisa dipertanggungjawabkan bukan asal menulis. Laqad bakiyat iddatu sinin mu'aridan an dzikri hadhil haditha. Berlalu beberapa tahun orang-orang diam, berpaling, tidak mau menyebut kisah ini. Kisah penyerbuan panglim pasukan Tatar eh, kepada kaum muslimin di Baghdad. Eh, beberapa tahun para ulama, orang-orang diam, tidak mau menyebut. Ya, karena apa? Karena ini aib. Gitu. Kaum muslimin hari itu faham bahwa ketika kaum muslimin diserang, ketika kaum muslimin dibantai itu aib aib bagaimana? Disebarluaskan apa disembunyikan? Tentu disembunyikan. Ya. Ini yang tidak difahami oleh orang-orang Hizbiyin, Harokiyin. Ya, waktu itu kan kita sempat saksikan. Ya, pemutaran film pembantaian tentara Serbia terhadap kaum muslimin di Bosnia. Pembantaian Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Ini aib. Tidak pantas seperti itu. Ya, apalagi ditampakkan Bagaimana kaum muslimin dicincang oleh tentara Serbia dan seterusnya. Ini aib. Mestinya disembunyikan. Ya, ya cukup khobar saja. Cukup khobar saja. Jangan dirinci dengan tafsil. Ini aib. Aib. Ya. Aib kan jangan dirinci. Ya. Si fulan dan fulana berzina, ya sudah. Ya, kan tidak boleh dirinci mencuri jangan dirinci. Ya, ini uh, diserangnya kaum muslimin oleh pasukan Tatar, oleh uh, kaum Serbia ini uh, aib, jangan dirinci. Ya. Nah, ini diantara ucapan uh, seorang muarikh ahli sejarah Ibnul Athir rahimahullah. Jadi beberapa tahun setelah kejadian itu orang lebih memilih dia, tidak mau mengingat-ingat Ya. ya. Karena memang keburukan itu jangan diingat-ingat. Musibah itu jangan diingat-ingat, kematian itu jangan diingat, segera lupakan. Ya, karena kita menghadapi uh, masa depan, masa yang sudah lalu ya sudah selesai. Ya, yang sudah meninggal ya sudah. Isti'adzaman laha karihan li Karena begitu besar kejadian itu bagi kaum muslimin, dan sangat tidak disukai oleh kaum muslimin. Maka tidak disebut-sebut, tidak dibahas lebih lanjut. Fa'ana uqaddimu rajulan wa uakhiru ukhara faman alladhi yashalu alaihi na'yul islam wal muslimin waman alladhi yuhawwanu alaihi uh, ah, beliau mengatakan Siapa yang merasa nikmat, merasa ringan dengan nakyunya Islam dan kaum muslimin. Nakyu itu apa ya, mengumumkan kematian, mengumumkan musibah. Ya. Nakyu. saya kira tidak ada di bahasa kita ya. E, seperti ucapan Fatimah, ila Jibril nan'ahu. Ya. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah mengatakan, ila Jibril nan'ahu. Kami na'yu kepada Jibril atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E, mengumumkan musibah, mengumumkan kematian. An-na'yu. E, siapa yang oh, apa uh, nikmat hatinya, nikmat dirinya menyebut musibah yang menimpa kaum muslimin Faya laita ummi lam talidni. Ya, ini ucapan bukan berarti meratapi nasib ya, ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Seandainya ibuku tidak melahir, melahirkanku. Waya laitani mutu qabla hadha. Seandainya aku mati sebelum itu. Sebelum ini aku sudah mati. Ha, wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan yang tidak diingat-ingat. Ini ucapan yang menunjukkan tentang uh, kesedihan. Illa anni hathani jama'atum minal asdiqa. Hanya aku didorong oleh uh, teman-temanku sesama kaum muslimin ala tastiriha untuk menulis peristiwa itu. Beliau tahu karena beliau memang ahli sejarah, beliau tahu. Ya. Wa ana mutawakkif Tadinya aku akan tawakuf, aku akan diam. Aku tidak sanggup menyebut ini. Derita yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin. Tapi uh, eh, jama'atu minal asdiqa, teman-temanku, eh, para jamaah uh, sama muslim meminta kepadaku. Thumma ra'aitu anna dhalika la yujdi. Dan aku melihat bahwa itu tidak bermanfaat. Ya. Nah, beliau faham bahwa nyebut ini uh, tidak bermanfaat. Ya, karena beliau adalah ulama, bukan orang awam yang hanya bermodalkan semangat. Sebagaimana hari ini kaum hisbin, harokiin bermodalkan semangat, maka ingin mengorbankan, mengubarkan semangat kaum muslimin untuk membela kaum muslimin di Bosnia misalnya, di Palestina misalnya, dengan cara seperti itu, membuka aib mereka. Ya. Yeah. Padahal tidak perlu. Cukup kaum muslimin diberitahu, saudara-saudara kita di Bosnia, di Bante, mari kita bantu. Kalau ada senjata, kalau tidak ada makanan dan seterusnya, cukup. Tidak perlu dirinci. Ah, kemudian beliau menyarankan bagi yang ingin uh, tahu lebih lanjut, beliau uh, apa menyebut marojiknya yaitu kitab Al-Kamil tadi eh, di Hawadis pada tahun 617. Eh, 617. Ini setelah itu eh, zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu zaman di mana kaum muslimin berhadapan dengan Tatar. Ya, dan beliau termasuk salah seorang yang mengorbankan semangat kaum muslimin untuk jihad melawan Tatar. Beliau menulis surat. Beliau menulis surat kepada uh, khalifah, kepada para gubernur untuk mempersiapkan diri menghadapi pasukan Tatar. Ya. Yeah. Dan beliau termasuk murid beliau Ibnu Abdul Hadi itu yang mempersiapkan diri. Ya. Yeah. Demi mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berjihad melawan Tatar, beliau bersama beberapa muridnya mempersiapkan diri. Ya, kan beliau bukan pasukan apa? Bukan pasukan dari resmi ya, bukan bukan prajurit gitu. Maka beliau mengatakan tempatkan aku di tempat kematian. Ya, artinya mana tempat yang paling cepat mati itu? Saya di situ. Gitu. Ya, orang faham siapa beliau. Ya, dan disitulah uh, akhirnya kaum muslimin timbul semangat untuk kembali berjihad melawan Tatar. Ya. Dan di kemudian hari uh, beliau memimpin kaum muslimin uh, memerangi Tatar. Kemudian وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين di hadis tersebut merupakan dalil terdapat dalil haramnya memerangi sesama muslim wa ihlaki ba'dihim ba'da haramnya membinasakan satu sama lain wa sabyi ba'dihim ba'da haramnya menawan, memerangi satu sama lain. Wa annahu yajibu ayyakunu ummatan wahidatan. Yang wajib bahwa kaum muslimin harus menjadi umat yang satu. Hatta tabqa haibatuhum bainan nas. Hingga kehebatan kaum muslimin itu tampak di hadapan manusia. Tidak seperti hari ini, kehebatan kaum muslimin tidak tampak tidak seperti zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kehebatan kaum muslimin tampak oleh manusia. Maka yang paling jujur hari itu siapa? Kaum muslimin. Yang paling amanah hari itu siapa? Kaum muslimin. Ya. Lihat orang Yahudi yang bersengketa dengan orang munafik. Si munafik ini merasa salah. Ya. Merasa salah. Perkaranya salah gitu. Tapi dia curang. Ya, kata dia si, si Yahudi merasa benar. Nah, si Yahudi mengatakan kepada siapa nih kita eh, berhakim? Ya, si Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin, kepada Rasul dan para sahabat. Kata si munafik enggak, kepada orang Yahudi saja. Sebab Yahudi bisa dibeli. Tapi Rasul dan para sahabat tidak bisa dibeli. Lihat Yahudi sendiri lebih thikoh kepada kaum muslimin Ya, Yahudi sendiri lebih percaya kepada kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin? Ya, sekarang kembali. Ya. Islam sendiri Islam lebih percaya sama orang Cina. Ya, kaum muslimin malah nggak percaya. Ini musibah yang luar biasa. Ya, kepada sama muslim malah nggak percaya. Kepada orang non muslim malah percaya. Bukan salah dia tentunya, karena memang kaum muslimin seperti itu. Umumnya musibah yang luar biasa. Ya, uh, kemudian beliau membawakan uh, hadis ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المدلين kata Nabi alaihi salatu Sesungguhnya yang aku takutkan, yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah al-a'immata al-mudillin. Pemimpin-pemimpin yang dol, yang sesat. Ya. Karena jika yang sesat itu rakyat, uh, kaum muslimin, uh, pemimpin, sebagaimana yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, eh, rakyat yang sesat, yaitu orang khawarij itu Sementara pemimpin yaitu Ali bin Abi Thalib berada di atas petunjuk. Maka sedikit sekali akibatnya. Akibat buruknya sedikit sekali. Segera ikomatul hujjah, dua per tiga dari mereka bertaubat, sisanya diperangi. Karena apa? Karena pemimpinnya berada di atas petunjuk. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, pemimpinnya sendiri yang sesat. Ya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ Jika pedang sudah berada di tengah-tengah mereka. Artinya sudah diangkat pedang, sudah diangkat peperangan sesama muslim. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka pedang itu tidak akan bisa diangkat sampai hari kiamat. Sabda Nabi ini menjadi kenyataan semenjak pertama kali perang saudara sesama Muslim, Kapan? Terbunuhnya Utsman. Terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Umar belum. Karena yang membunuh Umar adalah Majusi, Abu Lu'lu. Bukan kaum Muslimi. Berbeda yang membunuh Utsman. Siapa? Kaum Muslimi, Kaum Muslimi. Bahkan antum tahu apa yang diucapkan oleh dia setelah dia membunuh Utsman? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Ya. Jadi membunuh Utsman dikira jihad. Subhat yang luar biasa. Ya. Setelah membunuh Utsman, kemudian dia pergi dan dia sempat melihat wajah Utsman dan mengatakan, "Aku belum pernah melihat wajah orang kafir yang sejelas ini." Subhanallah menantu Nabi dua kali, dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau akan memberikan putrinya lagi kepada Utsman jika masih ada, kan dua-duanya meninggal. Nikah dengan Ruqayyah eh, putri Nabi meninggal, Ruqayyah dengan Umi Kulsum meninggal. Ya, jika aku masih punya putri lagi akan aku berikan kepada Utsman. Ini kan sanjungan yang luar biasa. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan putrinya kepada orang yang sembarangan. Ya. Dikatakan kafir. Dikatakan membunuh dia sebagai jihad. Ini subhat luar biasa. Ah, itu awalnya. Sesama muslim. Nah, semenjak itu tidak pernah terangkat lagi sampai hari kiamat. Artinya terus pedang itu berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam barusan, "Wa idza waqa'a alaihi musayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah." Jika pedang itu sudah jatuh di tengah-tengah mereka, maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Oleh karena itu, zaman yang bukan fitnah hanya berhenti sampai zaman Umar. Ya, zaman terbaik. Oleh karena itu, uh, eh, ihdinas suratul mustaqim disebut sebagai Al-Quran, disebut sebagai Al-Islam, disebut sebagai Abu Bakar dan Umar. Artinya, zaman Abu Bakar dan Umar. Zaman terbaik. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada Hayyun. Hayyun asal katanya suku, kabilah. Kabilah lebih kecil dari uh, suku. Ia, dari umatku ini, kaum muslimin, yang akan bergabung dengan kaum musyrikin. Ini ada, nanti akan dibahas oleh beliau. Bergabung apa? Bergabung badannya, artinya uh, ikut serta di negeri kaum musyrikin, atau ajarannya. Ya. Maka yang terbesar adalah ajarannya. Walaupun tidak hidup berbarengan dengan kaum musyrikin, tetapi ajarannya seperti ajaran kaum musyrikin. Menyembah berhala, mengeramatkan kuburan-kuburan, dan seterusnya. Nah, ini termasuk. Ya. Atau memang bersama kaum musyrikin. Gitu. Sebagaimana kaum muslimin yang merasa nyaman, nikmat hidup di negeri kafir, ya. Seorang muslim dan betul-betul muslim, ya, ya sholat, tetapi merasa nyaman hidup di Jepang, Amerika, Inggris. Padahal tanpa alasan yang hak. Kalau dia menjadi utusan itu hak. Kalau dia mencari ilmu hak atau berobat hak. Tapi ini tidak. Di luar oh, alasan-alasan oh, itu. Ya. Ini uh, batil. Dan itu terjadi. Ya. Masuk, bisa? Ya, kita salat dulu.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 Tidak sahih. Tidak sahih. Justru yang sahih di kitab-kitab sejarah yang tadi dibawakan oleh beliau bahwa uh, Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu uh, ulama yang sekaligus pemimpin kaum muslimin yang menentang uh, pihak istana yang itu masih paman beliau ya yang mengadakan maulid. Beliau yang tidak setuju. Ya. Maka sangat keliru kalau beliau dikatakan sebagai yang pertama kali mengadakan maulid. Sangat keliru. Bahkan beliau tidak setuju. Ya. Dengan mengadakan maulid maka semangat kaum muslimin untuk berjihad jadi berkobar ini dusta. Karena sebelum ada maulid, yaitu di zaman eh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semangat kaum muslimin begitu besarnya untuk berjihad. Ya. Bahkan dengan perayaan-perayaan seperti itu, seperti mereka di Ninabobokan, malah tidak semangat untuk berjihad. Ya. Mustahil ada sebuah keberkahan dari bid'ah. Yang pertama kali mengadakan acara maulid adalah Bani Fatimiyah, salah satu Bani Fatimiyah di Mesir, orang-orang Rafidah. Ya, Bani Ubaid al qadha Ya, di mana para ulama menyebut kekuasaan ini sebagai kekuasaan zindi. Dohirnya menampakkan dirinya sebagai kaum muslimin Syiah Rafidah. Di dalamnya mereka adalah orang-orang zindi orang-orang kufar. Ana hampir setiap hari melewati jalan raya Tanah Kusir. Apakah setiap kali lewat tempat tersebut ana harus mengucapkan salam kepada ahli kubur? Saya kira enggak ya, karena memang tidak di dalamnya ya. Eh, hanya kebetulan jalan raya itu ada di tengah-tengahnya. Kecuali eh, apa? Memang masuk ke area. Kan tidak masuk di area. Bagaimana hukum pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang beragama Islam pada zaman sekarang ini? Bagaimana hukumnya pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang beragama Islam pada zaman sekarang ini? Ya, terserah penguasa. Ketika penguasa menghukum mati kepada seorang muslim, hak penguasa. Hak penguasa jika hukuman itu telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka penguasa dapat pahala. Dapat pahala. Jika hukuman itu belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, misalnya apa pengedar narkoba misalnya, kan tidak ada di Al-Quran dan Sunnah hukumannya. Maka penguasa bebas mau menentukan hukum apa apa mau di penjara, apa mau dipotong tangan, <clears throat> apa mau dihukum mati, bebas, punya hak. Jika hukuman itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah potong tangan misalnya, kok diganti dengan penjara satu tahun, dua tahun, ah ini berdosa. Berdosa. Mestinya direjam, tapi kok diganti penjara, ah ini berdosa. Yang berdosa adalah penguasa, bukan rakyat. Bukan rakyat. Benarkah Husain tidak ridho karena kakaknya Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah? Tidak, ya. Oh, harus ada ucapan, ya. harus ada ucapan yang soreh dari beliau dan sanatnya sahih. Tidak ada, kecuali ucapan orang-orang Rafidah. Ya, ucapan orang-orang Rafidah yang mengatakan Hasan itu terpaksa menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Ya. Berarti orang-orang Rafidah itu menghina Hasan. Karena Hasan ini seorang pemuda pemberani, sangat pemberani. Maka Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bukan karena takut. Bukan karena takut. Ya. Tapi menurut istiadat beliau memang Muawiyah pantas. Ya, bahwa Muawiyah bukan yang terbaik, ya di situ masih ada Anas bin Malik, di situ masih ada Abu Hurairah, tetapi kan tidak harus yang terbaik, tidak tidak disyaratkan yang terbaik. Ya. karena Abu Hurairah alim dalam masalah uh, hadis, Muad bin Jabal alim dalam masalah fikih, tapi dalam masalah pemerintahan belum tentu. Belum tentu. Adapun Bani Umayyah sudah terlihat sifat kemimpinannya mengatur itu dari awal dari zaman jahiliyah mempunyai keutamaan. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya. Apa tugas malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat? Allah alam. Jika tidak ada dalil, maka kita tidak uh, boleh mereka-reka. Ya, Allah alam. Apa betul tugas malaikat Jibril salah satunya yaitu mencabut rasa malu <clears throat> dari kaum wanita? Enggak tahu. Kalau memang ada dalil, ya, kalau nggak ada dalil kita tidak boleh mengira-ira. Apakah sunat diwajibkan juga bagi kaum wanita? Iya, bahkan bagi khusus bagi kaum wanita, Nabi menyebutkan dua keutamaannya. Tidak seperti laki-laki. Ya, maka wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih wajib. Karena dalilnya sahih, sorry, jelas ya. Bahkan disebut caranya. Ya. Jangan dihabiskan tapi pendekkan saja karena bisa mempercantik wajahnya dan bisa menambah nikmat dalam jima. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjalankan sunnah Nabi yang satu ini. Dan masih bayi ya, tentunya masih bayi tidak seperti uh, khitan laki-laki sebetulnya sama tidak ada ketentuan uh, umur hanya laki-laki uh, di beberapa daerah kan mempunyai sifat sendiri-sendiri ya di Jawa misalnya sampai kelas 5 kelas 6 SD misalnya itu umum di Sunda misalnya baru lima tahun enam tahun ya memang syariat tidak menentukan umur berapa jika seseorang terlambat datang ke masjid yang diimami oleh imam tetap, kemudian dia mendapati ada orang yang membuat sholat berjamaah kedua. Mana yang lebih baik, sholat sendiri atau ikut berjamaah yang kedua? Sholat sendiri. Sholat sendiri karena jamaah kedua uh, di masjid yang ada imam rawatib dibidahkan oleh imam syafi'i, imam malik, dan imam abu hanifah. Ya, ini diterangkan oleh Syalban. Ya. Tidak menjadi kebiasaan para sahabat. Kecuali dengan cara sodakoh sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Yaitu imamnya ikut jamaah yang pertama. Ah, itu boleh. Bagaimana tentang membaca tahiyat Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih baik dan lebih benar? Ah, dua-duanya baik, dua-duanya benar, karena yang satu dicontohkan oleh Nabi tentu tidak akan masuk mansuh. Yang satu istihad Ibnu Mas'ud yang didiamkan oleh para sahabat dan tidak boleh dikatakan sebagai satu uh, kesalahan. Ya. Yeah. Uh, hanya para imah eh, mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud lebih tahu dari kita. Para sahabat lebih tahu dari kita. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu lebih baik. Ketika Nabi wafat, bukan assalamu alaika tapi assalamu ala nabi. Apakah ada situasi yang membolehkan kita membatalkan solat, tidak melanjutkan solat wajib? Oh, doruri, doruri. Mungkin menyangkut nyawa, ya keselamatan seseorang dan seterusnya bisa. Kalau tanpa membatalkan kita bisa menyelamatkan nyawa, boleh. Boleh. Misalnya sedang sholat, kemudian ada uh, bayi merangkak di uh, apa pinggir masjid, dikhawatirkan jatuh. Uh, boleh kita berjalan mengambil bayi tersebut, kemudian diletakkan di tempat yang aman, kemudian meneruskan sholat. Bukan mengulangi sholat ya. Meneruskan sholat. Mengambil dalil bahwa Nabi menyuruh kita membunuh ular ketika sedang sholat dan jangan batalkan sholatmu. Ini doruri. Kemarin dikatakan memberikan sesuatu harus mendahulukan yang kanan. Apakah ini wajib? Bagaimana orang awam mengetahui sunnah yang wajib dan sunnah yang tidak wajib? Uh, ketika itu merupakan perintah sahab perintah Nabi dan uh, perintah Nabi ini tidak dibatalkan oleh perbuatan Nabi sendiri, maka itu dikatakan wajib. Hukum asal uh, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah hukumnya adalah wajib. Kecuali jika perintah itu dilanggar sendiri oleh Nabi. Ya. Yeah. Uh, seperti minum dengan uh, berdiri kan dilanggar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minum air Zamzam. -zam ya atau perintah tersebut diawali dengan e, larangan perintah tersebut diawali dengan larangan maka menjadi tidak wajib jika perintah tersebut tidak diawali dengan larangan dan tidak dibatalkan oleh perintah nabi yang lain maka hukum asalnya wajib ya seperti e, mendahulukan yang kanan itu ya Benarkah Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti berpendapat bahwa maulid Nabi ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah? Untuk Ibnu Hajar, sama saya yakin uh, tidak, karena beliau menolak uh, segala dalil tentang maulid. Ya. Adapun Al-Imam Suyuti ini seorang ahlul hadis, ya, alim, tetapi manhajnya oh, ada apa berbau sufi di situ ada. Ada, ya. Tapi beliau ahlul hadis. Sikoh dalam masalah periwayatan. Tetapi eh, manhaj ya, karena tidak seluruh ahlul hadis itu berada dalam satu manhaj ahlus sunnah. Karena kan sekedar meriwayatkan. Ya, banyak para ahlul hadis bahkan Imam Bukhari meriwayatkan oh, perawi-perawi dari oh, Syiah, perawi-perawi dari oh, Khawarij. Ya, Khawarij jelas. Khawarij itu mengharamkan berdusta. Maka jika Khawarij meriwayatkan hadis, oh, benar. Ya, karena berdusta bagi Khawarij kafir kan? Gitu. Maka untuk periwayatan hadis dengan manhaj berbeda. Ya. Yeah. Berapa banyak orang yang jujur, orang yang amanah, meriwayatkan dari gurunya, tetapi pemahamannya bukan pemahaman uh, salah. Ya. Yeah. Ataulah kita bahwa uh, nikmat manhat yang hak ini nikmat yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang alim. Ya. Orang-orang yang bukan ulama seperti kita mendapatkan nikmat manhat yang hak ini mungkin. Sementara orang-orang yang alim, yang hafalannya kuat, meriwayatkan hadis tapi manhatnya keliru ada ya antum tahu bagaimana Alwi Maliki yang di Mekah yang dilarang untuk memberikan muhadarah di Masjidil Haram hafal kutubus sita hafal uh, secara matan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Turmudi ya tapi manhatnya ya Asy'ariyah ya mengadakan maulid ya kiai-kiai dari kita kalau ke sana bukan ke Syekh bin Bas, bukan ke Syekh Utsaimin, ke Alwi Maliki ini. Ya. Ah, berarti eh, kecerdasan seseorang, daya hafal seseorang, periwayatan tidak selamanya oh, dia harus bermanhat yang hak ini. Ya, kita lihat para sahabat, manhatnya semuanya sama. Apakah para sahabat semuanya secerdas Ibnu Mas'ud? hafalannya sekuat Abu Hurairah kan tidak. Ya, ada yang seperti Khabbab bin Arad, ada yang seperti Mughis, Barirah dan seterusnya. Ya, tapi seluruh manhaj sahabat sama. Satu, salah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah memimpin perang melawan tentara Tatar, apakah meraih kemenangan? Iya, sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit kaum muslimin uh, memenangkan peperangan demi peperangan dan mendapatkan kemenangan. Yang awalnya kaum muslimin hancur porak-poranda oleh mereka. Ya. Karena beliau bukan hanya memerangi Tatar tetapi juga memerangi ahlul bidah. Memerangi ahlul bidah dengan manhaj yang hak ini. Wallahu a'lam Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته